Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la shari'ka. lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Barakallahu fiikum wa hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berikutnya yaitu mengenai permasalahan jahiliyah, ritual atau amalan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu orang-orang yang hidup di zaman sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Permasalahan yang ketujuh, na'am barakallahu fikum yang yang mana permasalahan ini nah banyak dari kalangan orang-orang awam dan semisalnya ketika kalah berdebat atau kalah hujah tidak punya dalil menggunakan kekuatan. Nah, Nah, sehingga mereka berpandangan bahwasanya yang memiliki kekuatan itulah yang benar. Nah, baik itu pemerintah atau penguasa atau pemimpin. Adapun kita ahlu sunnah wal jamaah tidak dinilai dari kekuatan badannya, namun dinilai dari kekuatan imaniyah. Sebagaimana sudah kami jelaskan, walaupun secara ringkas. Nah, kita baca di sini, Barakallahu fikum wa Al Al-mas'alatu as-sabi'atu, permasalahan yang ketujuh. Al-istidlalu biqaumin u'tuquan fil afham wal a'mal fil mulki wal mal, nam wal jah, nam. Mereka berdalilkan nam bahwasanya kebenaran itu dimiliki atau berada pada kaum yang mereka diberi kekuatan dalam pemahaman dan amalan, eh, perbuatan misalkan banyak membantu, banyak nam jangan semisalnya. Nah, atau dalam kekuasaan atau hartanya, memiliki harta yang banyak itu yang benar atau memiliki kedudukan Nah, barakallahu fikum. Faraddallahu dzalika biqaulihi ta'ala kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan firman-Nya, "Wa laqad makkannahum fi ma makkannakum fi. Dan sungguh kami telah memberikan kemapanan kepada mereka pada perkara-perkara yang nah barakallahu fikum yang kami tidak memberikan kemapanan kepada kalian. Nah, dalam artian kelanggengan dan juga mapan dalam berkuasa. Namun perlu diingat barakallahu fikum kekokohan. Nah, barakallahu fikum atau kekuasaan dan semisalnya barakallahu fikum. Nah, kebenaran bukan dinilai dari banyaknya pengikut. Nah, barakallahu fikum bukan pula dari kekuatan yang ada pada mereka, namun kebenaran diukur dari berpegang teguhnya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum. nah Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh apa? Naam, kekuasaan yang sangat mulia dan juga kelanggengan dalam berkuasa di muka bumi ini. Naam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم Naam. Itu diantaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan nah barakallahu fikum Naam kepemimpinan atau kekuasaan di dalam naam kehidupan di muka bumi ini ketika mereka beriman dan juga beramal-amalan saleh barakallahu fikum. Namun bagi orang-orang yang mereka naam barakallahu fikum mengandalkan kekuatan badaniyah nah tidak ada kekuatan imaniyah, maka mereka nah barakallahu fikum walaupun mereka berkuasa, Nam biasanya sementara saja akan ada pemberontakan dan semisalnya. Nam karena mereka meninggalkan keimanan yang ada pada diri mereka. Mereka menggunakan nam barakallahu fikum hawa nafsu dan semisalnya. Nam. Jadi ukuran kekuatan yang diinginkan di sini nam barakallahu fikum adalah kekuatan Nah, barakallahu fikum bukan badaniyah tapi namun imaniyah. Nah, barakallahu fikum Allah Taala berfirman, "Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzi irtadha wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun." Nah, ini adalah janji Nam yang bersumberkan dari Allah Subhanahu wa taala Allah taala berfirman wa'adallahu alladziina aamanu minkum Allah taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang nah mereka beriman di antara kalian wa amilus shalihat dan orang-orang yang mereka beramal amalan saleh la yastakhlifannahum fil ardi sungguh-sungguh Allah taala akan berikan kepemimpinan mereka di muka bumi ini berkuasa di muka bumi ini kama stakhlafal ladzina min qablihim sebagaimana orang-orang sebelum mereka berkuasa Walau kemudian Allah telah memberikan kekokohan, kemapanan untuk mereka, dinahum agama mereka. Allah di lahum yang Allah telah meridhai untuk mereka. Itu agama Islam. Walau yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Perhatikan. Dan sungguh Allah telah menggantikan bagi mereka setelah Nah, barakallahu fikum menggantikan pada mereka keamanan yang sebelumnya ada rasa takut. Nah, tapi apa? Ya budunani. Dengan itu semuanya akhirnya manusia pun atau mereka semuanya beribadah kepadaku kata Allah Taala. La yusyriku nabi syai'a dan mereka tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalik, namun barang siapa yang kufur setelah itu semuanya, faula humul fasiqun, maka mereka adalah orang-orang fasik. Naam. Kita lanjutkan di sini. Wa qawlihi dan firman Allah Subhanahu wa taala wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'rafu kafaru bih. Naam ini. Dan mereka dahulu, enam, yang sebelumnya, orang sebelumnya, yang yastaftihuna. Mereka berikan, diberikan kemenangan, diberikan nambah barakallahu fikum kemenangan, kekuasaan terhadap orang-orang kafir. Namun falamma majahum ma'arafu kafaru Kemudian telah datang ketika datang kepada mereka utusan Allah Subhanahu wa taala, ma'araf ma'arafu. Nah, mereka seakan-akan tidak mengenal, tidak mengetahui kafaru bahkan mereka kufur dengannya. Ngam itu. Allah musta'an. Padahal apa? Padahal yang dibawa oleh Rasulullah SAW eh, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka nah mereka berdalilkan bahwasanya kebenaran itu bukan diukur dari nah dari kebenaran atau al-haq yang dibawa. Namun mereka ukur dengan kekuatan badaniyah dan yang semisalnya. Wa qawlihi ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka itu mengenal Nah, mengenal Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Nah, barakallahu fikum. Jadi semua ini harus diperhatikan. Nah, barakallahu fikum. Syarahnya qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala min masail jahiliyah termasuk permasalahan-permasalahan jahiliyah, ritual-ritual atau amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Annahum yastadilluna anna ma kana 'alaihi al-aqwiya'u minan nas wa ashabil jahi wa ashabil dzaka bahwasanya mereka berdalilkan Naam, mereka berdalilkan bahwasanya Naam, eh, bahwasanya keadaan yang dulu para orang yang kuat itu berada di atasnya. Naam, dari kalangan manusia washabil jah. Naam, dari kalangan orang-orang yang memiliki kedudukan wa ashabil ada orang-orang yang terbiasa atau cendikiawan, Annahu wal haq, bahwasanya dialah yang benar. Ya, ini menunjukkan bodohnya mereka kan? Mereka berdalilkan bahwasanya orang-orang yang kuat nah, dari kalangan manusia yang berada di atasnya dan para pengi, para pemilik kedudukan memiliki gelar, titel dan semisalnya. Nah, kalau sekarang ya mungkin LC atau MSc atau doktor dan semisalnya. Wa ashabid zaka dan orang-orang yang cerdas atau cerdik atau orang-orang cendekiawan. Annahu al-haq wasanya dia yang benar katanya. hadha huwa dhabit indahum inilah ketentuan atau yang jadikan patokan menurut mereka. Lima arifatul haq untuk mengenal kebenaran. Annahum yang fin finnas. Mereka memperhatikan apa yang ada pada manusia. Kalau kita tidak, kita memperhatikan apa? yang ada pada manusia namun apa? kebenaran yang ada padanya. Al-haq yang dia nah dakwahkan barakallahu fikum Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kita misalkan membela Syekh Shalal Fauzan, membela Syekh Yahya Al-Hajuri habibullah taala dan membela Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin dan membela Syekh Mukbil bin Hadil Wadi bukan secara zat yang kita bela, namun keadaan al-haq atau istilahnya apa? ad-dalil yang ada pada mereka. Nah, ketika mereka berpegang teguh dengan as-sunnah, berpegang teguh dengan Al-Qur'an was-sunnah, Nah, barakallahu fikum mereka nah mengamalkannya, mendakwahkannya. Hmm. Oleh karena itu kita lah nah membela mereka bukan karena nah kedudukannya atau bukan karena nah orangnya, namun apa? Namun nah barakallahu fikum manhaj serta ad-dalil yang ada pada mereka. Nah, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah. Berikutnya, Anhum yang turun nas mereka memperhatikan apa yang ada pada manusia. Sampai saat ini orang-orang sekarang para pemilik nah barakallahu fikum Eh, orang-orang yang mereka mengklaim atau mengaku dirinya ahlus sunnah namun mereka mencari titel atau gelar sudah menjadi ustad, kuliah lagi untuk mencari gelar apa doktor misalkan atau kuliah lagi mencari gelar LC eh, tujuannya apa dunia atau akhirat seperti itu akhirat gak perlu titel yang di belakang boleh di depan. Nggak perlu doktor, LC, MSc, nggak perlu. Nah, kita manusia biasa ya, kalau fikum. Yang penting kita senantiasa berpegang teguh dan Al-Quran Sunnah, nam qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Ucapan, amalannya, dan juga keyakinannya. Nam, seperti itu. Barakallahu fikum. Nam. Jadi jangan sembarangan. Nah, barakallahu fikum kita sekarang berada di akhir zaman yang penuh dengan gejolak fitnah. Nam. Apa kata beliau sini? Fama kana alaihi ahlul quwwah wal mal wa taraf wal jah i'tabaruhu wal haq. Maka nam keadaan orang-orang yang memiliki kekuatan dan orang yang memiliki harta. Nam eh, para harta yang memiliki banyak harta, nah, orang-orang yang beruang, wa taraf orang-orang yang mewah wal jah dan orang yang memiliki kedudukan. Nam i'tabaruhu mereka menganggap bahwasanya dia atau orang tersebut adalah huwal haq dia yang benar. Wa makana alaihi du'afa wal fuqara ya'tabirunahu batilan. Ini perhatikan. Dan keadaan yang orang-orang lemah berada di atasnya, orang-orang fakir, orang lemah, orang miskin, gak punya apa-apa, walaupun berada di atas Al-Quran Sunnah itu dianggap jelek. Dianggap jelek, dianggap di atas kebatilan, dianggap dia adalah sesat itu. Hadi halatu ahli jahiliyah. Yang seperti ini adalah keadaan orang-orang jahiliyah. Nah ini sekarang ada nggak di zaman kita? Nah, yang melakukan atau nah mencontoh ritual amalan jahiliyah ini banyak sekali. Dari kalangan orang hizbiyun barakallahu fikum mereka tidak mau menerima dakwah kalau yang misalkan apa cuman yang berdakwah orang-orang apa misalkan dikatakan dengan enam eh, orang-orang dalam artian dalam negeri gitu belajarnya dalam negeri Nah barakallahu fikum. Kalau udah pergi ke Yaman atau pergi ke Saudi baru di, diterima. Nah, kalau kalau tidak kalau kita tidak. Selama dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah, mempelajarinya, menekuninya, kemudian nah barakallahu fikum mengajarkan, mengamalkannya. Nah, maka Nah, silahkan mengajar, silahkan mendakwahkan ilmunya. Barakallahu fikum. Kita tidak mensyaratkan harus yang keluar dari jamaah, Eh, mensyaratkan harus yang keluar dari jamaah Islamiyah tidak. Selama berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, misalnya salafil ummah, tafadhol, silahkan. Nah, barakallahu fikum. Tentunya sesuai dengan kadar, sesuai dengan ilmu dan nah, yang ada pada masing-masing manusia. Nah, barakallahu fikum. Naam. kata beliau sini, wahada ad-dabidu batilun. Maka sandaran atau patokan seperti ini adalah batil Ya, mereka berpatokan bahwasannya untuk mengenal kebenaran, mengetahui kebenaran adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki kecerdasan, orang-orang yang memiliki kedudukan. Nah, kalau orang-orang yang nggak punya titel, kalau belum dokter Andes atau bukan belum S1 atau S2, belum LC atau MSc nggak terima dakwahnya. Eh, sejak kapan mulai seperti ini barakallahu fikum? Sejak zaman Rasulullah dulu nggak ada seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Eh, sejak zaman Rasulullah, sahabat tabi'in, asbab tabi'in nggak ada, nggak perlu LC, MSc nggak perlu. Nah, selama dia berada di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, nah barakallahu fikum maka silahkan. Nah. Kata beliau, wahada ad-dhabitu batilun fa inna Allah 'azza wa jalla akhbara 'anil umam as-sabiqah al-kafirah annaha kanat 'ala kuwa. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan tentang umat-umat yang terdahulu, umat-umat orang-orang kafir ya terdahulu, bahwasanya mereka apa? Kanat 'ala kuwa, Mereka mereka di atas berada di atas kekuatan. Wa annaha dan bahwasanya nah barakallahu fikum umat-umat terdahulu yang kafir tersebut kanat ala sarwarah. Nah, atau sarwah mereka memiliki kekuatan dan juga kedudukan. Nah, serta memiliki istilahnya apa istilahnya itu? Banyak pasukan. Fi ayatin katsirah. Nah, Allah Ta'ala telah mengkabarkan pada ayat-ayat yang sangat banyak wa annahum ahlu jah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan wa indahum zaka'un wa afham bahkan mereka memiliki apa kecerdasan dan pemahaman Lakin mana faahum zalik akan tapi yang seperti itu tidak bisa memberikan manfaat untuk mereka. Balkan walal batil, namun walaupun demikian keadaannya mereka berada di atas kebatilan. Wa Zakarullahu Nah, waqad dzakarallahu hadza fi ayatin kafiratin. Dan sungguh Allah Taala telah menyebutkan, nah barakallahu fikum yang seperti ini Nah, di dalam ayat yang banyak minha di antaranya qaulu ta'ala di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa idza sunnah alaihim ayatuna bayyinat Nah, dan apabila telah dibacakan atau apabila dibacakan nam atas mereka ayat-ayat kami yang jelas dan gamblang yang nampak Naam qala alladzina kafaru. Orang-orang kafir berkata lilladzina amanu. Perhatikan, orang-orang kafir langsung berkata kepada orang-orang yang beriman, ayul fariqaini khairun? Nah, kelompok mana dua kelompok yang na'am barakallahu fikum mana di antara dua kelompok khairun yang lebih bagus? Maqaman kedudukannya wa ahsanun nadia dan juga lebih bagus seruannya. Nah, seperti itu. Faqala ta'ala dan alaihim kemudian Allah Ta'ala berfirman membantah mereka wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asa wa Kata Allah Subhanahu wa taala, nah betapa banyak kami telah eh, menyasakan nah eh, umat-umat sebelum mereka eh, mengkornen dari nama atau istilahnya apa generasi sebelumnya. Enam. Mereka badal apa? Lebih bagus apa? Kedudukannya dan juga lebih bagus Enam barakallahu fikum keadaannya. Ya, kedudukannya enam barakallahu fikum kemudian lebih bagus juga Enam dari sisi kecerdasan dan semisalnya. Namun Allah telah binasakan. Wa ta'ala dan Allah telah berfirman, "Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah." Eh, Bukankah atau tidakkah nah mereka memperhatikan atau mereka nah memperhatikan atau mereka berjalan di muka bumi? Nah barakallahu fikum dalam artian mereka safar memperhatikan fayang dulu kemudian mereka melihat kaifa kana akibatul ladzina min bagaimana dahulu akibat orang-orang yang sebelum mereka nah dalam artian Allah telah binasakan wa kanu asyadda minhum quwwah padahal dahulu mereka lebih kuat daripada yang setelahnya wa Allah liyu'jizahu min syai' fis samawati wala fil ard perhatikan Nah, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala atau tidaklah ada sesuatu di langit dan di bumi sesuatu yang Allah taala itu membuat lemah, nggak ada. Semuanya Allah taala mampu menghancurkan semua alam semesta kemudian menggantikan makhluk yang baru mampu. Nah, barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala ya. Nam iya syayudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa madzalika 'ala Allah aziz. Nah, perhatikan Allah taala berfirman, Iya syayudhibkum. Jika Allah Ta'ala menghendaki yudhibkum menghilangkan, menghancurkan kalian semuanya. Wa ya'ti bi khalqin jadid dan kemudian Allah Ta'ala mendatangkan dengan makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allah aziz Yang demikian itu bagi Allah Ta'ala bukan perkara yang susah. Nah, bukan perkara yang susah. Nah, Allah Ta'ala berfirman, Inna dhalika Allahi yasir. Inna dhalika Allahi yasir. Sesungguhnya perkara yang seperti itu, nah bagi Allah Ta'ala adalah perkara yang mudah tidak ada yang susah. Naam. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Naam, "Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati la fil ard innahu kana 'aliman qadira." Sesungguhnya Allah taala zat yang Maha mengetahui dan Maha mampu, mampu terhadap segala sesuatu yang mungkin terjadi. Naam, barakallahu fikum. Naam. Wa ta'ala wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batasha. Dan Allah telah berfirman, betapa banyak nam kami telah binasakan umat-umat sebelum mereka, eh? nah generasi sebelum mereka, padahal mereka apa? lebih kekuatannya lebih besar. Nah, wa ta'ala alam yarau nam alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ansha'na Naam. Apakah mereka tidak memperhatikan betapa banyak kami telah membinasakan umat-umat sebelum mereka, eh, generasi sebelum mereka, yang mana mereka telah kami berikan kekokohan di muka bumi, eh, diberikan kedudukan di muka bumi, malam numakin lakum, eh, tidak seperti yang kami telah berikan Nah, kemapanan pada kalian. Wa arsalna samaa 'alaihim midrara. Kemudian Allah taala atau kemudian kami utus naam barakallahu fikum langit untuk menurunkan hujan. naam hujan sangat deras. naam barakallahu fikum hujan dari langit. naam barakallahu fikum na'am. Ini semula ya. Allah taala turunkan hujan untuk mereka. naam wa al anhara tajri min tahtihim dan kami menjadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Namun gara-gara sebabnya mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nah barakallahu fikum, apa akibatnya? Fa ahlaknahum bidzunubihim nih. Tidak bersyukur, malah justru memperbanyak nah barakallahu fikum banyak membuat dosa dan semisalnya fa ahlaknahum namun kami binasakan mereka bidzunubihim dengan sebab dengan sebab dosa-dosa mereka wa ansha'na kemudian kami pun menumbuhkan menciptakan lagi mim ba'dihim setelah mereka qarnan akharin generasi yang lain nah Fahadil ayat wa amsaluha. Maka ayat-ayat ini dan yang semisalnya tadullu menunjukkan ala annal ibrata laysat bil quwwa wal mal. Bahwasanya yang jadikan sandaran patokan nam pedoman itu bukan banyaknya, nampak harta, bukan pula kekuatan. Idza kana ahlu dzalika ala dhalal. Apabila orang tersebut berada di atas kesesatan. Nah, orang yang kekuatan yang besar namun di atas kesesatan itu bukan timbangan kita orang yang memiliki kekuatan namun atau orang yang memiliki banyak harta namun di atas kesehatan maka itu juga bukan enam timbangan kita fa inna hadhil quwwah wa hadzal mal wa hadzal sara la fa'um sungguhnya kekuatan ini dan harta ini dan kekayaan ini tidak bisa memberikan manfaat pada mereka nah barakallahu fikum jadi yang bisa memberikan manfaat pada mereka apa Nam kebenaran al-haq yang mereka ambil yang mereka pegang Nam yang dan mereka dakwahkan serta mereka amalkan نسأل الله السلامة على عافية في الدنيا والآخرة ونسأل الله أن يجنبنا عن الفتن ما ظهر منها Wa mabatan cukup sekian dulu yang sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga kita terhindar dari permasalahan jahiliyah yang ketujuh ini yang mana ini juga na barakallahu fikum telah melanda sebagian kaum muslimin. nas as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.